Allah. Terus terus suwe-suwe setan takok. faman khalaqa waha. Terus Allah Dewi asal usule iku Nanti Ngendikane Nabi nak wis pertanyaan faman khalaqa waha atau Allah sendiri itu asal usulnya gimana? Saat wujud itu bersama siapa? Terus pas dhewean itu piye? Falyantahi, maka kamu harus berhenti. Kulo sebagai wong ngalim, sing sakit ngaji ya sering was-was nonton. Biasanya tak tinggal gamel mi, kalau ngerdalu tak tinggal gamel mi. Baru yang ngemi terus gawe kopi kafe kan. Saat tinggal dulu TV ya, TV film-film sing lucu-lucu. Setannya mesti ngenteni beda godho tak tinggal itu. nih dulu TV wong alim gue luwe ibadah bang solat ruhin, paham. <laughs> Kulo niku nganti kadang delok lebih cilik-cilik mulai masa sampai nopo. niku. Wah sih lucu-lucu. Lah bojo kulon nganti ini tadi, greges dulu TV mesti lucu-lucu mulai koboi kampung <laughs> sampai mau kasih lucu-lucu. gak perkara nih, nah setan wes was-was kau terus. Terus ndi Nak kafe sih gak awal so awal gue piye? so ben gue piye? Nak nih suwargo selawasi gue puai so amen kelon nih yang sih soalnya nih rokok selawasi yo eh puai. wae. di delok TV. Jadi setane kan ape pinggudo ngenteni gak was-was do TV ngopi, bariku harus mangan ben lesu, ben wara, kena suara kepengen ngantuk. Nah, akhirnya setannya kan waduh digodok kok ngantuk ngantuk. <laughs> Ada gue tak tinggal turu, malah kaku hati setan ya, digodok kok uangnya boh, turu. Tangi turu es ngopi meneh. Sebeli kopi gue enak. Lane wong alim muni kopi gue enak, iku ibadah. mereka ngelawan was-wase napa? Was-wase setan. Jadi nganti ono wong duwe keyakinan wahdatil wujud itu nih ngoten niku meyakini Allah berlebihan, Allah dianggap lok. Berhubung Allah lok manggon ning setiap wong. Sehingga wong di kekuatan abadi. Buktine wong ning swarga abadi, ning neraka abadi. Nak ngono di kekuatan Tuhan wong iso abadi. Suwe-suwe no sifate Allah roh sing nemplek ning manusa. Suwe-suwe dadi manunggaling kawula napa Gusti. Lah iku mergo diterus-terusno. Ajane ra usah ngono. Tinggal ngopi, terus ngeloni bojomu nak pas gelem nar gelem ya wis. <laughs> gelem ya tepak-tepakan. Tapi iku ibadah.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 Nganggo nggak nganggo orden kan. Cuma kiai ku mau nganggo orden dhewe, tapi nak ngrungokno gelem. Abe kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo gak gelem. Tapi kon ra nyetel. Yo ya ra gelem. nate bantah kiai, lan jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. Jadi <laughs> hukum tapi gak tanggung napa? Nah cara kula ngeten iki mboten naif. Kalau orang LSM kan nyual. Wong mau make kok ndak mau ngalalkan. Cara kula setuju ngoten. Mergo bayangno nak Mustafa gitar suaranya yo ora enak ngoten <laughs> Artinya kalau kiai itu ngono gitar terus main gitar kan juga ndak mesti ndak mesti enak. Ya tapi asal lu berangkat kok isek neng pangeran tuh bagus. Mergo setan butuh dilawan bil mubahat. Ya lagi setan tuh harus dilawan bil mubahat. Niku dawuh semua ulama sing ila Allah.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 marung-marung jajan ya. Kalau kan nanti cerita tentang beriki. Jadi Abu Yazid itu sangking pedenya ahli jannah itu dia tanya sama Allah ya Allah teman saya di surga itu siapa? Kata makanya dijawab si A. Ini Ini cerita sama ndak harus percaya udah Quran hadis. Tapi saya percaya. Barang ternyata orang itu penggaweannya warung di warung-warung agak nggak bener. Serangannya marung.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 Ya kan sahabat kadang tak kok ewan apa ya Rasulullah ya apa ya segini. Banyak ulama. Ya itu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa ilmu bahat. Karena kalau anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam terus lama-lama setan tanya faman kholakowo. lalu Allah sendiri asal usulnya gimana? Nah kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa Robi' auzubika bika min saya sayatin wa auzubika Robi Robbi ayyah turun. Thank you.